Alhamdulillah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Setelah kita menyelesaikan pembahasan Kutaib Al-Wajibat InsyaAllah kita akan pindah Mengambil faedah Dari Tulisan seorang ulama Itu Syekh Abdul مالك Ibnu Ahmad Ramadhani yang diantara karya beliau adalah Sittut Durar bin Usuli Alil Athar yang artinya enam mutiara dari prinsip-prinsip yang dikumpulkan oleh Alul Athar jadi para ulama salaf Buku ini berisi tentang enam prinsip yang akan beliau sajikan kepada kita sekalian. Yang sesungguhnya enam prinsip ini merupakan prinsip-prinsip Islam yang banyak diselisih oleh kebanyakan kaum muslimin. Beliau ingin mengingatkan kepada kita tentang hal-hal penting yang insya Allah akan menjadikan agama seorang muslim senantiasa terbimbing di atas rel yang lurus sebagaimana telah dilalui jejak agama ini para pendahulu kita yang saleh. <coughs> Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi para hamba adalah diturunkannya risalah. Ini risalah nubuah Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehadiran nabi dengan membawa risalah ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin Benar-benar telah kami anugerahkan kenikmatan kepada kaum mukminin. Kenikmatan apa yang Allah sebutkan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin if ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaitu dengan datangnya seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri artinya dari kalangan manusia yang mereka kenal kepribadiannya yang mereka bisa tangkap bahasanya, yang mereka akan bisa tiru segala tindak tanduknya, karena mereka di kalangan manusia yang kedatangan Rasul ini yang menjadikan kehadirannya merupakan nikmat anugerah Allah yang sangat besar karena kedatangannya yatlu alihim ayatihi. Kedatangannya dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah. Ini membacakan wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya, ini kepada Rasul. Dan wayusakihim dan Nabi datang dalam rangka untuk membimbing, mendidik, mentarbiah. dalam rangka untuk menggapai jiwa yang bersih. Dengan cara apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan cara mengajarkan Alkitab, mengajarkan al-hikmah, yaitu mengajarkan hadis-hadis Nabi yang ketika manusia mereka belum pernah mendengar wahyu, belum pernah mendengar, belum pernah mendapatkan pengajaran kitab dan sunnah, dan tidak mendapatkan bimbingan bagaimana cara membersihkan jiwa dengan kitab dan sunnah. Keberadaan mereka ini wa in kanu min qablu lafi dhalalim Benar-benar mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Sehingga nikmat yang sangat besar ikhwatibillah adalah kehadiran beliau dalam rangka mengajarkan agama. Dalam rangka mengajarkan risalah. Yang bukan sekedar mengajarkan tapi membimbing memberikan suri teladan, mendidik. Fungsi seorang guru bukan hanya sekedar transfer ilmu. Pokoknya ilmu sudah saya sampaikan, selesai-selesai. Enggak. Mendidik. Ini mengantarkan seorang sampai dia sebagaimana kepribadian yang diinginkan oleh pelajarannya itu sendiri. Kalau wahyu bicara tentang akidah, tentang tauhid, bagaimana Nabi mengajarkan mendidik manusia hingga sampai benar-benar mereka ini muncul pribadi yang bertauhid. Kalau wahyu mengajarkan tentang berbagai macam amal ubudiyah, amal ibadah Nabi mendidik generasi yang diasuhnya hingga mereka mewujudkan amalan ubudiyah. Kalau wahyu mengajarkan al-akhlaqul karimah. Nabi tidak sekedar menyampaikan tapi Nabi mendidik bagaimana muncul kepribadian hingga mereka berakhlakul karimah. Ini pendidik. Maka guru zaman dulu sangat berwibawa. Guru-guru kita zaman dulu sangat berwibawa. Karena bagaimana mereka selain mengajarkan ilmu, mereka betul-betul mendidik. Sekarang ini guru-guru kita seperti menjadi tidak ada harganya. Mukul sedikit, ham. Diseret ke polisi dilaporkan dan seterusnya. Selain juga akhirnya guru menjadi kalau dulu guru itu namanya jarwo dosoknya itu guru digugu lan ditiru zaman dulu. Sekarang wagu tersaru. Ikhwanibillah Nabi kehadirannya nikmat yang besar. Dan lihat bagaimana semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengantarkan manusia ini mengenal hidayah. Nabi korbankan, Nabi siap menderita dengan segala penderitaan dalam rangka untuk sampainya hidayah kepada manusia. Inilah yang Nabi memiliki sepatu rahmah. Harisun alikum Nabi memiliki semangat yang besar agar hidayah ini betul-betul nyampe kepada manusia. Rela dicaci maki, dibilang kadzab, dibilang sahir, dibilang uh, syair, dibilang majnun, dibilang asatirul awalin, berbagai macam gelar-gelar yang buruk. Dibilang majnun gila, sahir tukang sihir, tukang tenung, syair tukang penyair, asatirul awalin tukang dongeng, dan berbagai macam gelar-gelar buruk. Nabi bersabar. Nabi bagaimana beliau tanggung derita dakwah dari awal dakwah sampai beliau mengakhiri hidupnya yang penuh dengan perjuangan Nabi semuanya tanggung segala resiko itu demi sampainya hidayah kepada manusia. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengantarkan umat ini bagaimana mengenal hidayah. Sehingga ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai kemudian wafatnya Nabi dalam kondisi agama ini telah disempurnakan oleh Allah dan umat ini ditinggalkan oleh Nabi di atas cahaya putih yang terang benderang Sebagaimana kata beliau, "Taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yaghzi la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih yang terang benderang. Semuanya jelas Bahkan digambarkan Nabi lailuha karena hariha. Malamnya bagaikan siangnya. Jelas semuanya. Siang yang bersinar matahari cahaya menyibak semua kabut kegelapan risalah Nabi Nabi gambarkan demikian sehingga la yazighu anha illa halik. Tidaklah mereka berpaling dari cahaya yang terang benderang ini kecuali pasti mereka akan binasa. Ikhwani billah rahimani wa rahimallah. Cahaya yang Nabi tinggalkan dalam keadaan terang benderang seperti ini itu akan dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan terpeliharanya agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna laula hafizun. Kami yang telah menurunkan adzikr dan kami yang akan menjaga. Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kami pula yang akan menjaganya Al-Zikr Meliputi Al-Quran dan As-Sunnah Yang Nabi mengatakan Utitul kitab Wa mithlahu ma'ah Aku diberikan oleh Allah Alkitab yaitu Al-Quran. Wa mithlahu ma'ah dan yang semisal dengan Quran yaitu sunnah. Ini hadis Nabi. Sehingga dua-duanya merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsunya kecuali Nabi bicara dengan ini wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ayat ini ikhwan sebelumnya diawali Allah dengan sumpah wan najmi hida ida hawa ma sahibukum wa ma ghawa Saudara kalian, sahabat kalian itu Muhammad ma tidak dol sesat wa ma ghawa dan tidak curang, dolim. Sesatnya manusia, rusaknya manusia karena dua hal. Dol sesat karena tidak memiliki ilmu. Hidup tanpa ilmu. Dol. Gawa karena mengekor hawa nafsu sehingga rusak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan Allah dari dua ini. Madalla sahibukum wa maghawa. Dal sesat karena tidak ada ilmu sehingga berjalan dengan kebodohannya. Gawa curang dolim karena mengikuti hawa nafsu. Terkadang dia punya ilmu tapi dia mengikuti hawa nafsu sehingga dia sesat sebagaimana orang-orang Yahudi. Dia tahu agama, dia mengenal agama. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal agama ini, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi orang-orang Yahudi mereka tinggalkan kebenaran ilmu yang telah dia ketahui karena mengikuti hawa nafsu. Karena mereka mengikuti hawa nafsu sehingga dia tinggalkan ilmu yang telah dia ketahui. Sumber kesesatan atau kerusakan itu dua ini. Bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga yang mengingkari agama ini pula dua kelompok ini. Yang mengingkari agama yang lurus, yang penuh dengan hujah, yang penuh dengan penjelasan yang gamblang. Dua kelompok ini, al-jahilun, orang-orang yang mereka bodoh. Sehingga dengan kebodohannya melakukan permusuhan terhadap agama ini. Yang seandainya mereka mengetahui, insya Allah mereka pun akan, yaitu hatinya, benar-benar terbuka tentang baik dan lurusnya agama ini. Tapi kebodohannya membuat dia sering kemudian melakukan permusuhan, apalagi kemudian terprovokasi oleh orang-orang yang mereka membuat provokasi. Yang kedua, ahlul hawa. Para pengekor hawa nafsu yang memang punya niat jahat hatinya tidak bersih, dia sengaja menghalangi manusia dari jalan yang lurus, sehingga mereka melakukan berbagai macam makar-makar, malah menyebarkan kebohongan-kebohongan, menyebarkan penipuan-penipuan kepada umat. Sampai nanti Allah bongkar tentang segala kerusakan yang ada pada mereka. Dua kelompok ini yang menjadi penghalang atau yang memusuhi agama ini. Rasulullah SAW alaihi telah mewariskan agama ini dalam keadaan yaitu bagaikan cahaya yang terang benderang yang gamblang segala-galanya yaitu asrat al-mustaqim dan Nabi Allah bersihkan dari dua sumber kesatan tadi dal yaitu dengan ilmu ma dalla sahibukum Nabi adalah orang yang berjalan bukan dengan kebodohan, tapi dengan bimbingan ilmu, yaitu wahyu yang Allah ajarkan kepada beliau, sehingga semua amaliyahnya dengan ilmu. Wamagawa dan Nabi tidak menyimpang. Nabi Nabi bukan pengekor hawa nafsu. Nabi orang yang hanif. Begitu mengetahui kebenaran, Nabi adalah pel, pe, pelaksana pertama yang memberikan contoh, yang memberikan suri teladan, sehingga amalnya cerminan daripada ilmunya, ilmunya ilmu yang diamalkan, sehingga Allah menjadikan beliau sebagai oswatun hasanah, teladat dalam kebaikan. Dan Allah yang memuji sendiri, wa inna kala ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau memiliki pemilik akhlak yang agung baik itu akhlak dengan Allah maupun akhlak kepada sama para hamba Allah. Agama ditinggalkan Nabi dalam keadaan seperti ini dan akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Labdan wa maknan. Agama ini ikhwan labdan wa maknan dijaga oleh Allah taala. Lafat sumber agama ini Al-Quran diantaranya Al-Quran Lafatnya dijaga oleh Allah Swt Sehingga Allah munculkan para hafal penghafal Quran jutaan manusia. Jutaan manusia di semua penjuru dunia. Berapa banyak yang mereka hafal Al-Qur'anul Karim? Sehingga tidak ada upaya untuk memalsukan lafaz Al-Quran atau keteledoran dalam salah cetak Al-Quran kecuali sangat cepat sekali ketahuan. Banyaknya para hafal, banyaknya para penghafal, dan langsung dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa akan tunjukkan dengan cepat berbagai macam pemalsuan atau kekeliruan yang berkaitan dengan kitab Allah Dijaga oleh Allah Ta'ala. Sampai nanti Quran diangkat total oleh Allah dan di dunia tidak ada lagi lafat Allah Allah, nggak ada lagi. Semuanya diangkat total oleh Allah Ta'ala. Kemudian maknanya Makna daripada Al-Quran dijaga Allah. Hadith-hadith Nabi yang merupakan penjelas yang menjelaskan Al-Quran dijaga oleh Allah dengan keberadaan para ulama yang Allah siapkan untuk benar-benar berkhidmat menjaga agama Allah yaitu memelihara hadith-hadith Nabi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan para ulama yang setiap zaman akan memanggul agama ini. Agama ini, agama yang diwariskan Nabi ini akan dipanggul, akan dipikul oleh orang-orang yang mereka Allah siapkan memanggul agama ini setiap zaman tidak pernah kosong dunia ini dari para ulama yang betul-betul senantiasa berkhidmat untuk memanggul agama ini. Dan para ulama ini yang akan Allah siapkan pula menjaga agama dalam bentuk selain menyampaikan keterangan-keterangan yang jelas tentang agama para ulama akan membantah berbagai macam syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang dilantarkan oleh ahlul batil atau kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang jahil. Yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama yang akan menolak berbagai macam penyimpangan yang dilakukan orang yang hulu dan membongkar kebatilannya ahlul batil dan meluruskan tafsiran orang-orang yang bodoh di antara sumber-sumber rusaknya agama ini dari pertama ahlul hulu orang yang bersikap hulu ekstrim dalam beragama sehingga keluar dari batas sunnah yang diajarkan Nabi. Yang Nabi ingatkan iyyakum wal ghuluwa. Hati-hati kalian, jauhkan diri kalian dari sikap ghulu. Fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian <laughs> adalah sikap al-ghuluwu. Sikap al-ghulu. Sehingga sikap ini telah memakan korban dari zaman ke zaman. Baik itu hulu dalam pemikiran, iktiqat, hulu dalam ibadah, selalu akan muncul orang-orang mereka membawa ya ini aliran hulu Khawarij diantaranya. Dan ini akan ada terus. Akan ada terus. Berjalan terus. Kemudian Ahlul Batil. Ahlul Batil. Yang sengaja ingin menyusupkan kebatilan-kebatilan. Orang-orang zindik ikhwan. Orang-orang zindik yang memang mereka betul-betul membuat makar kepada agama ini dengan membuat riwayat-riwayat palsu ribuan yang mereka buat zindiq ini adalah penjahat-penjahat agama dan para ulama yang telah berjuang mati-matian untuk menghadapi makar-makarnya para zindik. Dan zindik setiap zaman ada. Yang memang sengaja menyuntikkan kebatilan dalam agama ini. Dari Abdullah bin Sabah dan kemudian semisal dia terus sampai zaman kita orientalis yang pura-pura masuk Islam yang memasukkan sekian banyak riwayat palsu dan mereka akui sendiri berapa puluh ribu riwayat yang telah mereka buat. Maka lihat perjuangan para ulama ahlul hadith dalam memisahkan riwayat hingga ada yang sahih, ada yang baif ada yang maudhu. Ini perjuangan yang membutuhkan tenaga ekstra dan khidmat yang khusus dan Allah melahirkan ulama-ulama setiap zaman yang berkhidmat dalam hal seperti ini. Dan ini termasuk di antara ilmu istimewa yang tidak ada kecuali dalam Islam. Sanat. Yang kata seorang salaf mengatakan laulal isnad laqala nas sya'a sya'at. Seandainya tanpa sanat orang akan bicara agama semaunya. Kala Rasulullah SAW dari mana? Perkataan kamu kamu nukil dari mana? Terus diusut orang per orang sehingga betul-betul terjaga apa yang pernah disampaikan Nabi kepada umat ini. Dan tidak ada ilmu sanat kecuali hanya dalam Islam. Antum cari mana ada ilmu sanat selain Islam. Perkataan mana yang kemudian orang bisa menunjukkan sanatnya Umpamanya lah, umpamanya Injil umpamanya berkata Lukas, sanatnya fulan fulan fulan fulan fulan sampai Nabi Isa. Ada nggak kira-kira? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Apalagi sejarah-sejarah yang dibuat manusia dari zaman ke zaman yang terus berubah-ubah tergantung yang menulis sejarah tanpa sanat. Maka ini istimewa. Ilmu yang paling istimewa yang tidak dimiliki selain Islam. Ikhwanillah <clears throat> Ah, para ulama inilah yang disiapkan Allah menjaga agama. Harus kita sadari sepenuhnya ikhwan bahwa bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala perjalanan agama ini akan ternodai akan ternodai sehingga akan banyak bercampur dengan kekeruan-kekeruan bahkan utaifah ibn Yaman bagaimana ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang nasib perjalanan umat ini berkaitan dengan agama yang diwariskan Nabi Kata Udzaifah, "Ya Nabi, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allah bihadzal khair." Ya Rasulullah, kami dulu hidup dalam suasana jahiliyah. Menyembah berhala, minum homer yang dolim atau yang kuat makan yang lemah, makan bangkai, Intinya kehidupannya penuh dengan kezaliman, kegelapan, jahiliyah. Hidup dengan hawa nafsu. Bagaikan hutan belantara. Mana yang bisa, mana yang kuat, dia akan ini eksis. Tanpa aturan yang jelas. Faja'an Allah bihadal Islam, lalu Allah turunkan kepada kami faja'an Allah bihadal khair, lalu Allah turunkan kepada kami kebaikan yaitu Islam sehingga mengajarkan segala kebaikan. Bagaimana berbuat baik kepada Allah dan bagaimana berbuat baik kepada para makhluk. Sehingga betul mereka merasakan bagaimana dipindah oleh Allah dari zaman kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dari syirik kepada tauhid, dari dolim kepada keadilan, dari maksiat kepada taat, mereka rasakan betul. Dan mereka merasa bangga dengan hidayah Islam. Fahal ba'da hadal khair min syar? Apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datang keburukan ya Nabi? Naam. Iya. Artinya akan datang keburukan-keburukan setelah datangnya Islam. Fahal ba'da hadal syar min khair? Apakah setelah datangnya kebaikan keburukan itu akan datang kebaikan ya Nabi? Naam. Wafihi dakhonun. Betul. Ada. Tetapi akan bercampur dengan asap-asap kekeruhan. Kata sahabat Daifa, wa madakhanuhu ya Nabi, ya Rasulullah. Apa itu asap kekeruannya ya Rasulullah? Kaumun yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati satu kaum yang mereka berpetunjuk bukan dengan petunjukku dan bersunah bukan dengan sunahku Islam yang diwariskan Nabi seperti cahaya putih yang terang benderang ini akan dijaga Allah sampai kiamat tapi akan mengalami berikutnya kejadian-kejadian adanya keburukan-keburukan yang datang. Di antaranya yaitu orang-orang yang mereka berislam bercampur dengan asap kekeruhan, berpetunjuk dengan bukan petunjuk Nabi, bersunah dengan bukan bukan dengan sunah Nabi. Ada nggak ikhwan? Ada nggak muslimin yang berpetunjuk dengan bukan petunjuk Nabi? Yang bersunah dengan bukan sunah Nabi? Ada nggak? Ada nggak? Ragu-ragu. Banyak. Banyak. Lihat bagaimana muslimin kehidupan hari-hariannya. Ada yang muslimin pakai petunjuk er, petunjuknya Hindu. Ada yang muslimin pakai petunjuknya barat yang kafir. Ada yang muslimin pakai sunnah tradisinya orang-orang musyrik. Ya banyak. Orang-orang yang mereka mengaku muslim tapi berpetunjuk bukan dengan petunjuk Nabi dan bersunah bukan dengan sunnah Nabi bahkan mereka terkadang merasa asing dengan petunjuk dan sunnah Nabi disodori muslimin muslimin disodori gini loh kalau kamu mau kalau kamu muslim mau berpolitik dengan cara Islam Gini loh caranya itu. Bahkan terkejut dan bahkan asing dan bahkan menolak. Nggak siap dengan Islamnya. Demikian pula dalam masalah yang lain-lainnya. Dalam masalah yang lain-lainnya, cara berekonomi, cara bermuamalah, cara menegakkan hidup dan kehidupan. Sehingga sebagian Islam sekedar ritual tertentu. Muslim ditandai dengan salat. Terkadang salat kelihatannya salatnya pun kelihatan hanya setahun dua kali. Lebih ningkat lagi seminggu sekali. Itu sudah hebat. Muslim yang sudah merasa hebat. Udah dibilang orang, oh Masya Allah, Muslim fanatik. Sholatnya seminggu sekali atau setahun dua kali udah dibilang oh masya Allah hebat teladan. Alhamdulillah kata Udayfa fal ba'da hadal khair min syar. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang bercampur dengan kekurangan itu akan ada keburukan? Naam. Du'atun ala abwabi jahannam dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam. Muslim tapi tampilannya atau tampi seruannya setan. Muslim bahkan dai penyeru tapi seruannya seruan setan. Sehingga kalau orang menyeru, memenuhi panggilan para dai-dai jahanam ini, faman ajabahum qadafuhu fiha. Barang siapa memenuhi seruan dai jahanam, dia akan dimasukkan ke dalam jahanam. Ada nggak ikhwan? Di antara muslimin yang mereka ini statusnya dai, penyeru, baik pribadi atau sekelompok yang seruan-seruannya itu hanya akan mengantarkan ke jahanam seandainya dituruti seruan mereka, ada nggak? Sangat banyak. Yang paling gampang ajalah penyeru-penyeru pluralisme umpamanya. Tentu ini seruan kafir, seruan kekufuran, seruan kemusyrikan, seruan yang bertentangan dengan Islam. Kalau dipenuhi jahanam yang siap untuk memenuhi, yang siap untuk menampung orang yang memenuhi jahil seperti ini. Ini yang dikatakan Nabi. Ada? bilang intinya bahwa perjalanan ini akan mengalami demikian. Maka para ulama yang Allah tampilkan membela agama terus akan ada sampai kiamat. Ah, buku ini satu diantaranya membimbing kita bagaimana kita memelihara keislaman kita dengan mengikuti jejak para pendahulu kita yang mereka betul-betul mewarisi beningnya Islam yang diwariskan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Islam diwariskan sungguhnya dalam kondisi lailuha kanariha malamnya bagaikan siangnya terang benderang itu seandainya mereka mengambil Islam dari sumbernya dengan mengikuti generasi terbaik daripada umat ini. Ini dulu ikhwan kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan bahasa yang akan datang kitabnya Situd Juror. Antu bisa jadi terjemahnya juga ada enam landasan enam landasan utama dakwah salafiyah itu terjemahnya begitu atau atau download sendiri kitab aslinya juga insya Allah ada. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menyimak pelajaran-pelajaran dan mendapatkan faidah-faidah dari kitab-kitabnya para ulama. Demikian ikhwan semoga manfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.